Ubudiyat al khasah Qala Syekh Salil Fawzan hafizahullah, Walam lam yufarriqu baina hadha wa hadha." Hanya saja mereka nggak bisa membedakan ahlul ahwa, ahlul bidah yang menolak sifat kalam nggak bisa membedakan idhofah tadi penyandarannya kepada Allah bahwa tadi disebutkan kalamullah ini adalah idhafatu sifah ila mausuf kalamullah berarti samanya dengan qudratullah samanya dengan izzatullah Namun mereka dengan hawa menolak sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam.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 Yang namanya ucapan, itu ada makna nah ya. <clears throat> ada lafat-lafatnya. Terus mereka berkata setelah itu. Makna-maknanya iya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan makna-makna itu tadi. Tetapi lafat-lafatnya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu makhluk.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 ahdasa fi amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengada-adakan perkara baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak pernah diucapkan oleh para tabi'in, pengikut mereka. Tidak pernah diucapkan hatta oleh para imam-imam yang mereka anggap sebagai imam Apakah Imam Syafi'i atau Imam Ibn Hajar atau mereka para imam-imam Al sunnah? Tidak ada yang mengucapkan demikian. ahdasu Mereka mengadakan kebid'ahan. Waman ahdatsa fi amrina hadza kata Nabi, ma laisa minhu Maka dia tertolak.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 Karena Al-Qur'an dari Allah dan apa yang dari Allah bukan makhluk. Artinya yang merupakan dari zat Allah seperti tangan Allah, seperti sifat Allah, seperti zat Allah, maka itu bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibni Anas wa Ahmad ibni Hanbal rahimahumullah.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 Hukumnya kepada Allah SWT. Allah taufiq al afiyah. Rasulullah hidayah wa rahmah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha lan sakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.